Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana Illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Atuba alaina إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المعلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه وأمتنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim Rubama waradat alaikal anwar Fawajadat al-qalba maksuwan Bisuwaril afar Fartahalat min khaitu nazalat Faril kolbaka minal ahyar ya telahku bil ma'arifi wal asrar Ada kalanya Nur ilahi Turun kepadamu Tetapi didapatkan hati itu masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Maka kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Kosongkanlah hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Niscaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahasia-rahasia Allah. Para bapak dan para ibu, Ungsal wangsul kula aturaken pilih amalan-amalan ingkang soleh ingkang rupi nopo kemawon niku sedaya niku nyebabaken medali nur metuni cahaya ilahi Nopo meniko amalan ngaji? nopo amalan sholat, nopo amalan jamaah? nopo amalan nopo mawon amal-amal ingkang saleh? Niko sedaya nimbulaken nur. Nur pepadang. Nur pepadang. Lalu Bapak Nur Ilahi niki menuju datang hati. Estune Nur Ilahi niki badi terus mlebet di dalam lubuk hati. Ning ternyata lubuk hati niki pun penuh dengan gambar. Gambare duit ten riku nek duwite mboten saged mlebu ati niku mboten saged. Saman saged mlebono dhuwit ning ati. Paling-paling mlebono ning sak. Saman saged mlebono kebu ning ati. Yo ya ora sedeng. Lah sing mlebu jero ati niku gambar. Gambare duit, gambare kebu, gambare pari, gambare toko, gambare kopi, gambare nasi penco. Niku sembarang mlebu ning jero ati. Nggih. Gambare nggih pencalonan gubernur gambare pencalonan bupati mun sembarang mlebu ning jero ati. Terus nur ilahi niki merasa tidak punya tempat. Wis nunggun. Nure yang timbul dari salat kondo-kondo neng nur sing timbul dari ngaji cak wis gak nunggun cak. Nuri cak wis gak nunggun. Akhirnya balik balik nek balik ning di balik ning jabane ati kembali ke tempat di mana dia berangkat daripadanya eh balik ning jabane ati kapane eh balik ning jabane ati kaya ketangane dek wingi nika wong ku terkadang nggih seneng Allah Terkadang sedang dunia. Terkadang sedang akhirat. Terkadang sedang kehidupan dunia. Niku betul sakit menentu. Jadi kapan nur niku manggone ning Jika panin nur niku manggon teng jeru pun betul enten sing ke kejaba Allah. Senangi namun Allah amul Allah liyane pun boten demen para bapak wonten ing surat at bat ayat 24 Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Surat Tobat ayat 24 Katakanlah Muhammad Apabila bapak-bapakmu Anak-anakmu Kawan-kawanmu Istri-istrimu kaum keluargamu, dan harta yang kamu usahakan, dan perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah yang kau senangi, itu kesemuanya lebih engkau cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya. nya dan mencintai berjuang dalam agamanya, maka tunggu saja saatnya. Sehingga Allah akan mendatangkan keputusannya. Allah adalah tidak akan menunjukkan kaum-kaum yang fasik. Para bapak, barang sing disenengi wong kuwatah. Kalau sampai niku enten sing seneng datang bapak bapai, Oleh seneng bapai melebihi seneng pada Allah, seneng pada Rasul. Melebihi seneng pada perjuangan di sabilillah, Anggo kita rasa noni. Kalau dengan Sedoyo senang kepada anak melebihi senang kepada Allah lebih senang kepada Rasulullah lebih senang kepada berjuang di semantun ugi mencintai kawan mencintai istri mencintai keluarga mencintai harta mencintai perniagaan mencintai rumah-rumah yang disenangi itu lebih daripada mencintai Allah dan mencintai Rasulillah, mencintai perjuangan di dalam agama Allah. Nek koyok ngono modele tunggu saja. Nggih. Tunggu saja Allah akan mendatangkan keputusannya. Keputusan itu mau merupakan balak, merupakan bilai pun dirasa no rotor rata kita rak ngoten seneng di awakmu mukus Allah be anakmu nek lesane muni seneng Allah jarene tapi nyatane ngopeni anak lebih daripada ngopeni iba ibadah ini boten seneng di awak mah bagus sampai Gusti Allah nek muni lesan yo ya seneng Allah tapi kata-kata itu bohong karena kenyataan nopo ngopeni umah bagus lebih penting daripada ibadah maring Allah. Nyatane. Ambek bondomu seneng diambil Allah, seneng diambil berjuang fisabilillah. Nek muni lisan isih demen Gusti Allah, itu lisan. Tapi bukti adalah sebaliknya. Soalnya poin ngusuri dagangan, ngurusi warung, ngurusi toko, akhirnya adalah meningkatkan ibadah pada Allah jamaah wis ora ngaji ya ora eh, mengikuti kegiatan-kegiatan tahwilan ibadah juga sudah tidak Nampaknya koyok ngono modele tunggu saja saatnya. Akan diturunkan balak oleh Allah kepadamu. Eh, balak ni kan secara umum ya delok mawon Indonesia niki nggih delok mawon Para bapak kula kinten mulai pejabat sampai rakyat mencintai harta, mencintai kedudukan, mencintai teman, mencintai rumah itu lebih berat, lebih besar daripada mencintai Allah. Akhirnya persoalan keputusan Allah diturunkan kepada bangsa Indonesia. Kalau eh, Bapak dikusing secara umum, secara pribadi, pribadi kalau penjendengan, kalau mencintai Allah itu terkalahkan. Mencintai Rasul niku dikerekno. Mencintai perjuangan membela agama Allah niku keri Isi menang mencintai bapak, mencintai anak, mencintai kawan, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai perniagaan, mencintai rumah-rumah yang bagus. Ini kali Allah diturunkan balak kanggo perurangan adalah balak ning jerone ati. Akhirnya ati niku penuh dengan gambaran bapak, dengan gambaran anak, dengan gambaran uang, dengan gambaran rumah dan lain-lain. Sedoyo niku jenenge gambarane mah makhluk. Nek wis mlebu ning jerene ati, terus pundi atiku sudah penuh sabun boten kenging terisi lagi kalian nur ilahi nggih pun boten sakit. nah para bapak sakitin nur niku masuk ke lubuk hati sampai masuk kepada ruh masuk kepada sungai da'al kolbi masuk kepada sir niki kudune hati niku dikosongkan nggih saking gambar-gambarane makhluk sing memper sing mempengaruhi niku Bro Bapak, carane kados pundi carane? Ya nomor siji atiku aja sampai terus gumantung ning liyane Gusti Allah. Cok gumantung liyane Gusti Allah gampangane digawe coto sing penak ya. enek delok banyu yo ya atiku aja terus ngeling-eling banyu ngilingo banyu iku gaweane Allah iki contoh sing penak kapane klodengan nyekel sibuk sibuk gede diseni banyu kebek kok kuat ngangkat Aja rumangsa tangan kita duwe kekuatan. Tapi kekuatan ini diparingi Gusti Allah. Pun ngoten terus. Nggih. Nisbate pedagang kapan ana wong mlebu tokone banjur tuku, nggih. Aja rumangsa iku usahane. Rumangsa iku pemberian dari Allah. Nggih. Nisbati petani banjur sawai tukul parine, tukul jagunge, tukul delene, tukule bagus, panenane kathah. Aja rumongso hasil daripada usahanya. Walaupun usahanya nggih niku temenan. Usaha niku semaksimal mungkin. Tapi aja rumongso ngono. rumongso iki peparinge Allah. Nek pinuju kula pengen sedaya niku saged diparingi aktif ngaji malam Selasa. Aja rumangsa usahamu. Aja rumangsa daya dan kekuatanmu, tapi rumangsa itu adalah anugerah dari Allah. Kapan niku pengen sedaya kok diparingi saged jamaah sing aktif. Jamaah teng langgar, jamaah teng masjid, kita sakit memenuhi perintah Allah Jumatan tidak pernah absen. Ojo rumongso ikut dayamu. Ojo rumongso ikut kekuatanmu. Tapi rumongso itu adalah anugerah dari Allah. Buat terus. Niki jeneng atiku gak gandulan liane Allah. gandulan ini gandulan maring Allah gambar gambar makhluk itu dibusek saka jerone ati. Nah niki menawi ati niku sakit bersih, akhirnya ati niku ayem ambek Gusti Allah. Eh iya yo, iya. Aku kudu cukup Gusti Allah kok sakit kaya ngene. Nah balik mawon panjen Gusti Allah ikut duwe wewenang. Bisa laku nek maringi sakit neng wong kok sabar ikut jalarane di ngapura dosane diunggano derajate. Niku nek kembali kepada Allah ngoten ayem, atine niku ayem. Aja meneh kok ingsun. <laughs> Aja meneh kok esut cara wong Gresik. Lha wong Nabi Ayub iku ya nabi ya rasul iku kekasih Gusti Allah ya diparingi sakit kaya ngono kok nggih mboten Nek pamane kula jenengan diparing Gusti Allah anak nakal padha ya dosakno biyen iku nalika iku ya wis Allahumma janib sing dipangan ya wis usaha barang sing halal ora tau mangan barang sing haram wis diusahno. Nggih pendidikan nggih sampun dididik sing apik. Kok ternyata masih nakal sing jeneng anak. Pun lah balik mawon ben arti niki ayem iki panjen dikersakno Gusti Allah. Ya. Saya tetap usaha. Dene orang bisa apik wong iku ya panjen Allah sing ngersakno. ojo maneh kok ingsun. Aja meneh kok aku jenenge Nabi Nuh. Nabi Nuh iku kekasih Gusti Allah, Nabi Nuh iku nabine Allah, Nabi Nuh iku rasule Allah, jadi diparingi anak nakal kok. Jenenge sinten? Kanan kalih balus. Kanan kalih balus niku nurulaken raja-raja, raja-raja niku dadi musuhe nabi-nabi. Oh niku nggih putrane putane Nabi. Upamane diparingi bojo kok nakal. Wis tak tuturi kok pancet jo bojo. Aja metu nek metu-metu ngaji ngono lho. Kowe iki nek ning pasar muacak sampai jeneng hidup-hidup dijepiti. Tapi neneng omah nglombrot, aku ku bagi nglombrotmu. Pasar mbok bagi macakmu. Upamane kok pancet deh bojo. Eh, sekarang tak wis gugur wis tak kandhane wis tak tuturi. dini rakenek yang panjang pancen dikesakno Allah. Apa kok aku bensin jenenge Nabi Lut iku bojone ya karuan akale kok. umat Nabi Nabi Lut niku masyaallah luar biasa. Nggih. Iya. Luar biasa niku wedok seneng wedok. Yen ya, saiki nek pondok putih ana wedok seneng wedok iku ya umat Nabi Lut. Semono kok jenis lanang seneng ambek lanang. Nggih. Iya. Niku nek pancen enten, ya pancen ya umate Nabi Lut karen-karene biyen. Niku malahiran sing dukung wong-wong sing ngono iku justru malih malah garwane Nabi Lut. Di kapan dibalik ning ngono eh iya iya panjenengan kuwi dikesane Gusti Allah. Iki jenenge ujian. Ujian itu nek disabari, diridani, sabar orang wadul-wadul, orang gremeng kak ngresula. Ridho menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Nggih, ujian niku nomor siji ndadekno disepurane dosa, nomor loro ndadekno munggahe derajat. Tapi ojo ojo terputus asa nggih. Niku ojo jadi jadi senjata untuk putus asa, jangan. Usaha masih tetap. Jadi diusahakan sudah semaksimal mungkin kok tasih ngoten mawon. Yo ya, disadari panjen semua dari Allah. Kullu syai'in minallah lahu hikmatun. Apapun yang dari Allah ini adalah mesti ada hikmahnya. Para bapak dan para ibu, lajeng kangge menyikapi, yeah. lajeng kangge ngatasi supaya ati niku sakit kosong saking gambar-gambare makhluk Ati niku sakit selalu gandulan maring Allah, selalu ayem maring Allah. Yeah. Niki dus pundi, niki dalane enten luru, enten kalih. Nomor siji dalane al-adab. Yeah. Dalane niku kudu tata krama maring Allah. memeluruh murokobah setiap nafas kepada Allah. Tata krama maring Allah murokobah niku artinya selalu ingat selalu ingat kepada Allah setiap nafas menawi sakit ngaten maka perjalanan torikoh ingkang kita liwati niku adalah setiap nafas. Setiap nafas niki ngambah menuju Allah. Setiap nafas niku ngambah menuju Allah. Contohnya adab mungkin Mangkin bagian buri nggih keterangan menyinggung masalah niki. Adabe waktu Nggih Syekh Abbas Al-Mursi dawaken perkara papat. Nomor siji idza kanal abdu fi taatin yashadu annaha minnatun Allah taala. Niku adab Pak niku tata krama. Bahwa sebagian pun kula katutaten keterangan wau ngajeng. Nomor siji menawi kawula niku kok pinuju saged nglakoni ibadah. Mau pun kula singgung nomor siji Eh, kok sakit nglakoni ibadah, iso aktif ngaji, rutin nglakoni jamaah, rutin nglakoni ibadah-ibadah sanese niku rumangsa itu adalah hanya merupakan anugerah dari Allah. Ojo di aku. Ojo di aku. Tapi rumangsa niku anugerah saking Allah. Nomor kali menawi pinuju hamba Allah niki kok nglakoni maksiat. Kok nglakoni maksiat. Niku tata kramane kudu ngerasa getun. Ora kok malah bangga. Mergi kuasa hamba Allah niku bermaksiat tambah bangga. ini kudu ngerosok getun. Nomor loro moco istighfar. Banjur bertobat maring Allah Subhanahu wa taala. Nopo beda istighfar kali tobat? Nggih, beda. Nek istighfar niku namung lisane moco astagfirullahaladzim. Dibarengi atine ya Allah kula nyuwun sepura. Nek tobat niku enten rukune telu nek panjen tobat maring Allah. Nomor siji kudu ngrasa getun. Nomor loro dosa dosa sing dilakoni kudu ditinggal. Nomor telune kudu duwe azam keniatan yang kuat tidak akan mengulangi dosa itu lagi ora bakal baleni dosa iku maneh. Iki tata kramane kawula nek nglakoni dosa. Nggih. Kadang-kadang kawula nglakoni dosa niku malah bangga. Rek kowe kuat pira ngombe iku? Ah, sak gelas wis teler. Apa? Aku sak botol penuh sekaligus kali tenggak kuat tok. Iku jenenge dosa malah bangga. Nglatah niki dosa malah bangga niku patah. Malah justru penjahat penjat niku nih banyak membunuh orang. Nggih. Banyak membuat kerusakan di bumi ini malah bangga. Malah bangga. Dan ini jenenge mboten ten rasa betun. Menaik mboten rasa betun tentu tidak akan mohon ampun pada Allah, tentu tidak akan mau bertau bertobat. Nah, para bapak ikan di toto kromo. Toto kamari disadarilah pancen aku iki menung menungso. Menungso iku diparingi akal, diparingi naf, nafsu. Nafsiku diparingi kesenangan, diparingi syahwat, kepinginan. Ku mesti ya suatu saat akalku kalah. Hmm. Suatu saat akalku menang. Dan aku pinuju ngelakuin masyarakat, panjat akalku pinuju kalah. Hmm, nafsuku pinuju menang. Ya sepanjang aku salah, aku jaluk ngapura ning Allah. Aku ketun kok sampai nglakoni ngono. Nah, kalau bapakmu sendiri disadari. Kapan disadari ngoten gampang di ngapura mbek Allah soalin duwe tata krama. Tata kramane nek pinuju maksiat sadarana getunana njaluk ngapura to bato Ya akhirnya tambah cedek mbek Gusti Allah. Masa badhe maksiat niku cedek mbek Gusti Allah. Para bapak didawaken Ini wonten ngajeng rumiyin maksiat tapi ndadekno rasa ino ndadekno rasa butuh pengapurane Gusti Allah rasa butuh pertolongane Gusti Allah iku luwih bagus katimbang ibadah ning ndadekno ngrasa gedhe ngrasa mul hmm. bapak kata wong ibadah akhirnya rosok gede Akhirnya ngerasa mulia nek wis kaya niku akhire dadi sombong di samping sombong ditambah ujub merasa lebih baik daripada yang lain iku isih luwih api maksiat tapi ngerasa ino ngerasa getun pekir ngerasa hati hati pengapurane Allah butuh pertolongan nih Allah ini contoh pirang-pirang wong sing elek-elek biyen sing sering diceritakan kados Abu Yazid Al-Bustami, kados ini Utbah Al-Ghulam, kaya dene Rabiah Al-Adawiyah nggih. Lan sanes-sanese Fudel bin Iyad niku ben wong ahli dosa, ahli dosa ahli maksiat. Tapi krono maksiat niki membawa dirinya sampai merasa dirinya hina, dirinya fakir, dirinya butuhkan ampunan Allah. Ini akhirnya tobat maring Gusti Allah diangkat dene Gusti Allah dadi wali. Ono wong sing gedhe badai, kuat badai akhirnya dadi wujud. niki nggih contoh sing paling top niku iblis nggih iblis niku membanggakan kepandaiannya membanggakan kekuasaannya membanggakan ibadahnya kono rumangsa kekuasaan luwih gedhe katimbang Nabi Adam rumangsa luwih pinter timbang Nabi Adam nggih rumangsa ibadah luwih hadir ketimbang nabiatan akhirnya bareng diperintah Allah menghormati nabiat dan boten urun nggih krasa krana krana rumangsa ujub rumangsa dheweke luwih nek dibanding kalih nabiatan nggih Mane Gusti Allah kene apa tak perintah kok ora gelem lakoni takokon sujud penghormatan maring Nabi Adam kok ora tandang jawabane dus pundi ana khairun minhu niki ujub ujub ana khairun minhu aku lebih baik daripada Adam khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin engkau menciptakan aku dari api menciptakan Adam dari tanah liat Riki jenis ujub. Mane barang diperintah muabe saja tuh malaikat-malaikat padha sujud penghormatan. Iblis mboten illa iblis aba wastakbara. Nggih, dia bangkang, menolak, nggih, wastakbaru dan merasa kibir, merasa sombong. Nah, saking contoh-contoh niki Syekh ini berarti rasakan dari ya, di dalam hikmahnya jadi toat tapi tidak no, merasa dirinya hina. Banjur butuh pengapurannya Allah, butuh pertolongan Allah. Iku lebih bagus. lebih bagus sebab ini satu durungan untuk bertobat dan durungan untuk melakukan hal yang baik katimbang taat ibadah tapi ndadekno ngrasa luhur, ngrasa gumedhi. Nggih. Nek Rasulullah sa gumedhi niku rumangsa luwih apik katimbang liyan, akhirnya gumedhi arti gumedhi ku tidak mau menerima kebenaran, menganggap remeh pada orang lain. Jadi kibir niku kibir niku batorul hak wa dunas. Batul hak itu menolak kebenaran. Apakah itu kebenaran dari Allah? Apa kebenaran dari Rasulullah? Apakah kebenaran dari sahabat, dari tabiin, dari ulama? Ini mboten purun Oh pemaneh kok kebenaran dari rakyat kecil tidak mau menerimanya. Wong tunas menganggap remeh kepada orang lain. Ini sifat gumedhe. Wah oh, bapak kapan ujub niku merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Rumongso ilmune lebih akeh katimbang liyane. Rumongso amali lebih bagus katimbang liyane lan sanes sih. Nah, kalau bapak Mulane niku siji nggih carane mbersihno ati niku kudu adab tata krama. Nomor siji nek pinuju kawulane ibadah rumangsa ibadah itu hanya anugerah dari Allah. Nomor loro nek pinuju hamba niki nglakoni maksiat nggih ngrasa getun banjur jaluk ngapura banjur tobat. Nomor telu menawi hamba niku pinuju mendapatkan kenikmatan. Pinuju mendapatkan kenikmatan, maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Carane bersyukur satu lesan banyak memuji-muji datang Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Carane syukur Nomor kalih atine ku demen dateng Gusti Allah sing paling. Banjur nomor telu kenikmatan ku digunakno kanggo golek ridane Allah. Artinya untuk beramal mencari ridho Allah. Iku nek pinuju diparingi nikmat menawi pinuju diparingi baliat, baliat niku ujian saking Allah terus pundi nggih tata kramane kudu sabar lan rito kudu sabar lan rito iku tata kramane ki adab Bapak mengke insyaallah beberapa hikmah malih kita enten keterangan tentang niki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim amitna fi tariqatihim ومعافاتهم minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na ببركاته ودنا الحسنى وأمتنا في آفات من الفتن رب رب فانفعنا ببركاته واهدنا الحسن طريقتهم ومنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتد إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتد إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh